Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-babul awwal qawaidu fi asma'illah ta'ala. Bab yang pertama berisi tentang kaidah seputar nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama Asma'ullah ta'ala kuluha husna Semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama yang indah. Asma'ullah Ta'ala alamun wa awsafun dan nama uh, kemudian kaidah yang kedua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama sekaligus sifat. Kemudian yang ketiga adalah asma Allah taala indalat ala wasfin muta'addid salah tata umurin wa indalat ala wasfin ghaira ala wasfin ghairi muta'addid tatamanat amraini. Nama Allah jika mengandung sifat yang bersifat mutaati maka mengandung tiga hal yang harus diimani jika menunjukkan pada sifat yang tidak mutaati maka hanya mengandung dua hal yang harus dan wajib diimani Dalalatu asma ilahi ta'ala ala dati wa sifati takunu bil mutabaqah wa wa bil iltizami Nama Allah itu menunjukkan kepada zat dan menunjukkan kepada sifat baik dengan metode mutabaqah, tadamun ataupun iltizam. Dan kaidah yang kelima, asma Allah taala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Nama nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifi, mengikuti dalil, tidak ada ruang bagi akal siha terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keenam nama Allah taala ghairu mahsuratin tidaklah dibatasi dengan angka tertentu. Kemudian uh, eh, kaidah yang ketujuh al-ilhad fi asma'illah yang dimaksud dengan ilhad dalam nama Allah maknanya adalah al-mailu biha amma yajibu fiha telah menyimpang pihak terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala amma amma yajibu fiha menyimpang dari apa yang seharusnya berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. E, kita masuk ke kaidah yang pertama. Kalau musannif ini ya, eh, pertama. al-qa'idatul awal. Al-qa'idatul ula asma'ullahi ta'ala kulluha husna ay bilugati ay balighatun ay balighatun fil husni ghayatuhu ghayataha fil husni ghayataha ghayatahu qala Allah ta'ala ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة متضمنة متضمنة بصفات بصفات كاملة لا نقص فيها لا نقص فيها لا نقص فيها في وجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا آه، يلحقها يلحقها يلحقها زوال الحياة المستلزمة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ومثال آخر آه العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم للعلم الكامل الذي لم يسبق لم يسبق لم يسبق بجهل wala eh,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 Karena nama yang tidak mengandung sifat, nama cuma sekedar nama itu sebenarnya bukan nama yang indah. Meskipun indah secara lafaz. Maka ketika itu tidak menjadi sifat e, bagi pemilik nama, maka itu tidak indah. mutadaminatul sifat dia mengandung sifat dan sifat tersebut adalah sifat yang sempurna apalagi jika ternyata sifat tersebut sifat sempurna maka inilah yang namanya nama yang indah dia mengandung sifat ya, dia menjadi sifat bagi si pemilik nama dan sifat tersebut adalah sifat yang baik ada orang yang punya nama cakep dan orangnya jelek itu kata orang Jawa kabotan jeneng terlalu berat dia mikul nama tersebut karena tidak sesuai tidaklah kita puji wah bagusnya namanya itu satu hal yang e, kita katakan nama yang bagus manakala itu memang jadi keadaan di ruang tersebut Mungkin memang uangnya adalah uang yang cakep. Lanak habi wajah minal wujud tidak mengandung kekurangan dari sisi manapun. Lah dimana wa takdiran tidak meskipun sekedar kemungkinan meskipun sekedar berandai-andai Contohnya nama Allah adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah salah satu nama Allah. Jadi dia mengandung sifat. Maka berdasarkan nama ini maka Allah memiliki sifat al, al hayat hidup. Dan hidup Allah adalah hidup yang sempurna. Itulah hidup yang tidak didahului dengan ketiadaan dan e, dan kehidupan yang tidak tertimpa ya, kemusnahan. Dan kehidupan tersebut adalah kehidupan yang mustalzimah yang mengharuskan likamal sifat sifat-sifat yang sempurna mengetahui, kuasa, mendengar, melihat dan lainnya. Contoh yang lain adalah nama Al-Alim. Al-Alim adalah salah satu nama Allah. Mutadaminun dia mengandung atau memuat lil ilmi memuat sifat yaitu sifat lil ilmi mengetahui dan nah, itu adalah pengetahuan yang sempurna. Setelah pengetahuan yang tidak didahului ketidaktahuan dan tidak tertimpa kelupaan. Bagaimana firman Allah menceritakan ucapan Musa alaihissalam di depan Fir'aun ketika Fir'aun bertanya sama balil kurunil ula maka bagaimanakah dengan generasi terdahulu maka Musa mengatakan ilmuha indah indah rabbi kita ya, ilmu tentang generasi terdahulu <clears throat> itu di sisi aku di kitab dalam kitab ya Allahil Mahfud la yaqilu Rabbi wa la yansa tidaklah aku eh, tidak mengetahuinya dolal di sini maknanya tidak tahu Walayansa tidak pula setelah tahu Allah lupa. Maka Allah tidaklah pernah tidak tahu tentang generasi masa silam dan setelah tahu Allah juga tidak pernah lupa. Dan ilmu Allah adalah ilmu yang luas yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahuinya secara global dan rinci baik berkaitan dengan perbuatan Allah ataupun perbuatan makhluknya. Bagaimana firman Allah Taala dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia dan Dia mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan dan tidaklah ada satu lembar daun yang jatuh dan tangkainya kecuali Dia mengetahuinya dan tidak ada satupun biji meskipun dia berada di kegelapan tanah dia berada di dalam tanah yang gelap karena dimasukkan oleh orang atau yang lain walawat bin walaya yang tidak belajar satu yang eh, basah tidak belajar satu yang kering ilah kita bimbing kecuali dalam sebuah kitab yang menjelaskan sesuatu segala sesuatu itu kitab lahir Mahfuz. Wiwit. Bamisalun salisin. Wamisalun salisun. Bamisalun. wamisalun salisun ar-Rahmanu ismun min asma'illah ta'ala tadamminun min rahmatil kamilati alati kala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi walidiha yakni am sobiyun wajidatuhu wajadathu wajadathu fi sabi sabi fa'abat hu wa wa asaqathu di batniha wa ardu'athu wa mutadammi wa mutadamminun aidan li rahmatil wasi'ati alati kalaulahu anha wa rahmati wasi'at kulla syai'in wa qala an mua'il malaikati lil mu'minina rabbana wasi' wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman wal hus wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi tibari kulli kulli min ala infirad ala infiradihi wa yakunu bi tibari jam jam'ihi ila ghairihi fayahsulu bi jam'il ismi ila ilal akhiri ilal akhiri ilal akhiri ilal akhiri kamalun faqo kamalin misalu zalika al azizul hakimu, fa inna allaha ta'ala yajma'u bainahuma fil qur'ani katsiran fa yakunu kullu kullu kullun minhuma dalan alal kamali al khafi alladhi yaktadihu yaktadihi yaktadihi wa huwal al-izzatu fil azizi wa huwal hukmu wal hikmatu fil hakimi wal jam'u bainahuma dala ala dalun dalun ala kamali ala kamali akharin wa huwa anna tahu ta'ala maklunatun bil hikmati fa izzatuhu la taqtadi zulman wa ujuran wala jauh wa nah wasawa Wasu afi'lin Wasu afi'lin kama qad yakunu min min a'zai al makhluqin min a'zai al makhluqin min a'zai al makhluqina fa innal aziza minhum qad ta'khuduhu ta'khuduhu al izzatu ta'khuduhu al izzatu bil ismi fayadlumu fayadlimu fayadlimu wa yajuru wa yas'ul wa yusi'u tasarrufa wa yusi'u tasarrufa wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu maqrunani bil izil kamili bi khilafi hukmil makhluqi wa hikmatihi fa innahuma yaktari yaktarihuma yaktarihima yaktarihima azzalu azzillu azzillu Contoh yang ketiga adalah Ar-Rahman Rahman adalah salah satu nama Allah yang mengandung sifat yang menunjukkan sifat menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang rahmat memiliki sifat menyayangi dengan kasih sayang yang sempurna. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan atau berkata tentang e, kasih sayang Allah yang sempurna. Allahu itu kurang alif ya. Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih sayang terhadap hamba-hambanya dari ibu ini, perempuan ini dengan anaknya. Itulah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qal Umar mengatakan, Fatima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun didatangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah tawanan perang. Fa'idha imra'atun minal sab'i maka tiba-tiba ada seorang perempuan di antara tawanan tersebut tahlibu satyaiha tusqi yang e, kedua payudaranya itu bersusu tafti eh, atau tusti yang eh, bisa memberikan minuman ya, maka payudaranya itu mengandung susu artinya dia ya, eh, ibu yang menyusui It wajadat tiba-tiba wajadat perempuan tersebut menjumpai sobian seorang anak kecil fisabyi yang ada di antara kawanan perang yang ada. Akhadatu dia lalu langsung mengambilnya Faal sepatu lalu menempelkan si anak kecil tersebut di perutnya wa arda'athu lalu menetekinya menyusuinya dan kejadian ini dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, Atarawna hadhihi tarihatan waladaha bin Apakah kalian beranggapan bahwa perempuan semacam ini mau dan rela mencampakkan anaknya dalam kubaran api? Maka kami katakanlah wa yataqdiru al, uh, ala alla tatra hahu. Kami katakan tentu saja tidak selama dia mampu untuk tidak mencampakkan, menceburkan, melemparkan anaknya dalam kebakaran api. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada uh, perempuan ini terhadap anak kandungnya. Dikatakan oleh Al Bukhari e, dan juga dikatakan oleh Muslim. Eh, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah pelajaran tentang eh, adalah faedah ya. faedah tentang masalah pendidikan. Biasanya di antara pola pendidikan yang Nabi pakai adalah Nabi suka memanfaatkan berbagai momen eh, yang beliau jumpai bersama para sahabat untuk menyampaikan satu dan momen orang perempuan demikian sayangnya dengan anaknya. Maka momen ini Nabi manfaatkan untuk menyampaikan pesan tentang betapa e, besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu Nabi duduk-duduk dengan para sahabat di malam purnama. Saat Nabi duduk-duduk dengan para sahabat malam purnama Nabi sampaikan sehingga kalian akan melihat orang kalian. Hmm. Sebagaimana kalian melihat purnama saat ini. Maka Nabi manfaatkan situasi melihat bulan purnama untuk menyampaikan pesan. Ketika Nabi lewat, kemudian beliau jumpai bangkai kambing yang cacat telinganya, yang kecil telinganya. Nah, ketangkai kambing Maka Nabi katakan, siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing mati ini dengan harga sekian? Maka dapat mengatakan, wah Nabi, tidak ada kami yang mau membelinya. Mati saja di gratis saja kami nggak mau nerima, apalagi suruh bayar. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, dunia lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kambing jelek ini menurut kalian. Maka Nabi e, jadikan momen peristiwa yang e, sedang e, beliau jumpai dijadikan e, e, diberi manfaat e, dijadikan sebagai e, momen untuk memberikan pelajaran maka ketika orang tua itu melihat sesuatu di jalan eh, bersama anaknya maka jadikan apa yang dilihat oleh anak ya, sebagai eh, kesempatan untuk memberikan pengajaran melihat ada gelandangan nah ini loh itu e, orang yang nggak mau taat sama bapak ibunya tidur nggak pakai kasur e, dingin dingin dua mau kok seperti itu misalnya atau uh, eh, apa hal-hal yang lain yang dijumpai apa yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa yang dijumpai yang kita jumpai di jalan dan ketika itu kita bersama orang yang perlu kita didik dan perlu kita ajari maka jadikan momen-momen yang kita jumpai dan dia lihat sebagai satu kesempatan untuk menyampaikan pesan. Dan masih banyak hadis yang lain yang menunjukkan bahasanya di antara cara Nabi mendidik adalah e, semacam ini. Ketika sahabat yang merupakan murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang perlu Nabi didik itu menjumpai dan melihat satu peristiwa, satu hal, satu barang dan nanti ada dari situ ada pelajaran yang bisa diambil maka nanti akan uh, mengajak mereka berpikir nah, berkaitan dengan hal tersebut dan pelajaran yang bisa diambil darinya yakni uh, amma sobiyin wajadatu yaitu uh, ibu dari seorang anak kecil yang wajadatu yang ibu ini menjumpai si sobi mempunyai menjumpai anaknya bisa di eh, kumpulan tawanan. Pak Akhadatu maka dia langsung mengambilnya lalu menempelkan anak kecil tersebut di perutnya dan menyusuinya. Demikian pula Ar-Rahman mutabaminun mengandung selain menunjukkan kasih sayang yang sempurna kasih sayang yang besar kasih sayang sempurna di sini kan kasih sayang besar e, juga menunjukkan kalau Ar-Rahman menunjukkan lirahmah al-wasi'ah, kasih sayang luas yang tidak hanya didapatkan pada sebagian kelompok saja dari kelompok makhluk akan tapi e, banyak pihak yang mendapatkannya. bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kullasyai'." Dan rahmat atau kasih sayangku itu mengenai dan meliputi segala sesuatu. Maka dan Allah e, berfirman menceritakan doa para malaikat ke orang-orang yang beriman. Rabbana wahai Rabb kami wasita kulla syai'in rahmatan wa ilman. Kasih sayang dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka inilah uh, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ammah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum. Maka rahmat yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, ada rahmatullah yang ammah yang bersifat umum, di mana Allah uh, kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Semua makhluk Allah sayang. Dengan kasih sayang umum. Semua makhluk Allah sayang. Kemudian yang kedua ada ada kasusnya yang bersifat khusus. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Arhamau yarhamuhumur Rahman. Allah Ar-Rahman hanya menyayangi orang-orang yang penyayang. Irhamuhum fil ardi Ya man fis sama. Maka sayangilah e, eh, makhluk yang ada di muka bumi ini, saya Allah yang ada di atas sana akan menyayangi kalian. Maka Nabi katakan bahasanya kasih sayang Allah hanya terbatas pada orang-orang yang e, memiliki belas kasihan dan kasih sayang. Maka ini adalah rahmat khasah. Bukan berarti Allah tidak menyayangi selain orang-orang yang menyayang dengan rahmat am, rahmat amma. E, Semua makhluk Allah Allah berikan pada mereka kasih sayangnya yang bersifat umum. Dengan itu mereka hidup seandainya Allah tidak memberikan kasih sayang yang bersifat umum kepada makhluk maka hancurlah makhluk tersebut binasalah namun yang Nabi maksudkan dengan uh, ar-rahma yarhamuhum rahman hanya orang-orang penyayang saja yang disayang oleh Allah ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang bersifat khusus. Wal husnu fi asma'ilai ta'ala dan sisi indah dari nama Allah Subhanahu wa taala boleh jadi Biktibar melihat masing-masing nama secara sendiri-sendiri dan boleh jadi Biktibar dengan melihat manakala nama tersebut kita satukan kita sandingkan pada nama yang lain Faya maka terwujud di jam'il ismi ilal akhar ketika satu nama tersebut disatukan pada nama yang lain terwujudlah kamalun pokok kamal kesempurnaan di atas kesempurnaan. Contohnya adalah nama Al-Azizul Hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa'inul ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan, mengumpulkan dua nama tersebut e, kasiran seringkali dalam Al-Quran. Maka masing-masing dari dua nama ini menunjukkan kesempurnaan yang bersifat khusus ala yang tadi yang yang dikandung oleh masing-masing nama. Maka Al-Aziz menunjukkan kesempurnaan sifat sempurna yaitu Al-Izzah. Ya, sifat sempurna yang Allah miliki yaitu keperkasaan atau kemuliaan. Ini terkandung dalam Al-Aziz. Sedangkan fil hakim dalam nama Al-Hakim terkandung sifat sempurna yaitu Al-Hukmu wal Hikmah. penulis di sini mengisyaratkan uh, makna al-hakim dalam nama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka al-hakim Allah itu al-hakim uh, maknanya adalah al-hakim yang punya hak untuk menetapkan hukum. Dan Allah itu Al-Hakim dengan makna bil hikmah. Orang yang atau zat yang memiliki hikmah adalah semua perbuatannya. Maka Al-Hakim itu bisa kita terjemahkan dengan zat yang maha bijaksana dan ini terjemah yang sering kita pakai. Dan Al-Hakim boleh juga diterjemahkan zat yang menetapkan hukum. zat yang satu-satunya zat yang berhak untuk membuat hukum. Maka Al-Hakim menunjukkan sifat sempurna yaitu hikmah. Bahasanya semua perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Dan Al-Hakim menunjukkan bahasanya satu sifat sempurna yaitu uh, hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Waljamu bainahuma ada ketika dua nama tersebut digandengkan maka itu menunjukkan kesempurnaan yang lain. Ya, maka menghasilkan makna yang baru yaitu anak izat tahu ta'ala berarti kemuliaan dan keperkasaan Allah itu bergandengan erat dengan hikmah. Artinya keperkasaan Allah tidaklah menyebabkan Allah itu balik jauhan balik su'afilin, dan perbuatan yang terkena. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aizail makhlukin, makhluk-makhluk yang mulia, yang perkasa. Ya. Kalau makhluk yang perkasa maka tak jalan keperkasaannya dia gunakan untuk mendolimi pihak-pihak lain yang lemah dan berbuat seenaknya. Nah, itu tidak dijumpai pada Allah Subhanahu wa taala. Dia perkasa namun karena dia ada al-hakim maka keperkasaan Allah tidaklah menyebabkan Allah zalim pada hambanya. Fa'ilan aziz minhum karena orang yang perkasa atau orang yang mulia minhum dari manusia. Boleh jadi ya, keperkasaan dan kekuasaannya tak kuduh mendorong dia bil untuk berbuat dosa dengan cara dia bertindak zalim, aniaya, dan melakukan sisi untuk tindakan-tindakan yang tercela. Dari sisi lain, ketika al-aziz itu digandingkan dengan al-hakim, maka timbullah makna bahasanya hukum yang Allah tetap dan hikmah yang ada dalam semua perbuatan Allah itu bergandengan dengan keperkasaan yang sempurna beda dengan hukum makhluk. Terkadang makhluk menetapkan hukum dan dia menetapkan hukumnya adalah setengah hati. Kenapa? Karena dia tidak perkasa. Dia takut dengan terdakwa. Dia hakim, dia takut sama yang terdakwa. Makanya diberikan hukum yang ringan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki izah. Eh, demikian pula berbeda dengan makhluk ya, terkadang hikmah atau kebijaksanaan makhluk itu adalah kebijaksanaan setengah hati kenapa? karena dia tidak perkasa ya, karena dia tidak perkasa karena dia tidak perkasa maka dia hikmah mau, eh, mau bersikap bijak namun bijaknya itu adalah bijak karena terpaksa bijaknya terpaksa Kenapa dia bersikap bijak dalam bentuk misalnya memaafkan? Kenapa memaafkan? Ya, ada pilihan lain daripada selain memaafkan. Ini terlalu tinggi kalau tidak memaafkan. Maka dia seakan-akan bersikap bijak, non bijaknya itu adalah bijak terpaksa. Bukan bijak yang diberikan karena dia adalah orang yang mulia. Lain dengan tindakan bijak yang Allah lakukan. Nah, dengan tindakan bijak ya Allah lakukan, maka tidak ada satu tindakan bijak yang Allah lakukan karena Allah nggak enak, sungkan, ya, takut dengan makhluknya. Fa'inahuma maka hukum makhluk dan hikmah kebijaksanaan makhluk itu tertimpa kehinaan. Jadi hukum yang dikeluarkan dalam keadaan tidak berdaya dan sikap bijak yang dilakukan karena terpaksa. Terus gitu. Syafu, ada syafu'un min تمامها فدعوه بها ودار الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يقول ابن كثير في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلى واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان سفيان بن عيينة Sufyan bin Yainata an Abi Zanadi Zinad Zinadi anil A'raji anhu Warwahu al-Bukhari an Abi Yamani an Su'aib bin Abi Hamzata an Abi Zinadi bihi wa akhrajahu Tirmidzi anil Jaw anil Jawzajani an an Sufyan an Sufyan bin Salihin anil Walid bin Muslimin an Su'aib an Su'aib an Su'aib fadzakara bi sanadihi mithlahu Wazada ba'da qawlihi yuhibbul fitra huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ila akhirih. Wa qala Tirmidzi hadha haditsun gharibun. Faqad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah wa la na'lamu fi katsirin min riwayati dzikral asma'i illa fi hadzal hadithi. Wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi min tariqi Safwan bihi. Faqad rawahu Ibnu Majah fi sunanihi min tariqin akharin an Musa ibni Uqbata anil A'raji an Abi Hurairah marfu'an fasara dal asma'a kanafri ma taqaddama bi ziyadatin wa nuqsanin walladhi awwala alayhi jama'atun minal kufadi anna sardal asma'i fi hadal hadithi mudrajun bihi wa inna madalika kama rawahu al-walid muslimin wa Abdul Malik ibn Muhammad as-Sanani an Zuhair ibn Muhammad annahu balaghahu an ghairi wahidin min ahli ilmi annahum qalu dzalika ai annahum jama'uha min al-qur'ani kama warada an Ja'far bin Muhammadin wa Sufyan bin Uyainah wa Abi Zaidin al-Wawiyi wallahu a'lam. liuk lama anal asma al-husna laysat munhasiratun fitis munhasir watan fitis ati wa tis'ina bidalilin marawahu bidalilin ma bidalilin marawahu al-imamu Ahmadu fi musnadihi an Yazid bin Haruna an Fudail ibn Marzukin an Abi Salamata al-Juhani an Qasim ibn Abdul Rahmani an Abihi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma asaba ahadan qattu hamun qattun wala hamun wala husnun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmika madin fi hukmuka majlisiya hukmuka adlun adlun siya adlun siya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka tahu 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika au ista'tarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhihaba hammi illa adhhaballahu hammahu wa husnahu wa abdala makanahu farhan Waqila ya Rasulullah afala nata'allamuha Faqala bala yabdahu li kulli man sami'aha ayata'allamuha Bapak Akhrojahul والسنة من أسماء الله ألف اسم والله أعلم وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله وقال ابن جريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال استقوا اللات من الله واستقوا واستقوا العزى من العزيز وقال قتادة يلحدون يشركون وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التقديب وأثر الإلحاد في كلام العربي العدل عن القصد والميل والجور والانحراف ومنه اللهج في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر انتهى نعم Uh, inilah suruhun uh, permulaan dari uh, penulis Fimason nafak kita tahu dalam perkara yang beliau menulis bukunya min ajlihi karenanya yaitu uh, kaidah asma sifat. Maka beliau mulai dengan kaidah tentang nama Allah dan nama Allah Jalla wa'ala Kota bermanat itu uh, ya, fil asma itu tentang nama yang dimaksud dengan nama dan nama Allah Jalla wa ala. Titik. mana dah hadal kaidah dan kaidah ini memuat ini adalah kaidah yang pertama di bab ini memuat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama penjelasan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah. Ya, dan penulis menyebutkan dalil masalah ini dengan satu dalil saja itu firman Allah walilail asmaul husna milik Allah nama-nama yang terbaik lengkapnya dalil fada'uhu biha maka adalah kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biha dengan menyebutnya dan amar di sini amar istihbah yulhiduna dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang menyimpangkan nama-nama Allah Sejauh mereka akan diberi balasan atas amal yang mereka lakukan. Kemudian Pensarah mengutip panjang lebar tafsir Ibnu Katsir. Kutipannya itu sampai banyak. Ya, satu lembar Dua muka. Atau dua muka lebih. Dua setengah muka. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya e, membawakan hadis dari Abu Hurairah Abdul anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 Siapa yang ahsaha ya, Menghafalnya Takhalal jannata apa Masuk surga Nanti akan dijelaskan di kaidah berikutnya tentang makna ihsan Wa witron dan Allah Subhanahu wa taala itu ganjil yang dimaksud dengan ganjil di sini adalah tunggal atau esa. Yuhibul witro dan Allah menyukai sholat Demikian penjelasan di sebelum salam. Kalau berdasarkan penjelasan tersebut maka e, tidak tepat perkataan sebagian orang ya, pembagian ganjil. Allah suka yang ganjil ganjil. Allah suka yang ganjil ganjil. Ya, dengan alasan yuhibul fitrah. Nah, dengan beralasan dengan hadis ini kalau Allah yuhibul fitrah Allah suka yang ganjil ganjil maka kalau apa apa ganjil bagi roti ganjil atau apa ya, ganjil beli buku kajil, beli permen kajil, kenapa oh nanti mengatakan dihimpun itu, kalau suka yang kajil kajil, nah. maka berdasarkan penjelasan tadi kurang tepat terbuat uh, sikap sebagian orang yang mendalili semua ganjil yang dia lakukan dengan mengatakan dihimpun itu. Karena yang dimaksud dengan yuhibul itu salah salat al witri. Akhirnya dilihatkan oleh keduanya itu bukan dan Muslim dalam sahih keduanya dari jalurnya sosial bin Uyainah Al-Makki orang Mekah sebagaimana kemarin kita bahas dari Abu Zina dari Aqrat Anhu dari Abu Wairah Demikian juga dilihatkan oleh Bukhari dari jalur yang lain, dari jalur Abu Yaman, dari Shu'aib bin Abi Hamzah, dari Abu Zinad bihi dengan redaksi yang sama dengan di atas. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dari jalurnya sanatnya ada jauh Zajani dari Sufyan bin Saleh dari Walid bin Muslim dari Shu'aib. Fagatara bisa nadihi mislahu. Maka Eh, kemudian Rawi menyebutkan mislahu redaksi yang semisal. Redaksi yang semisal dengan redaksi di atas. saja cuma kalau dari riwayat misi terdapat tambahan riwayat ba'da kaulihi setelah sabda Nabi Yuhibul Wito terdapat tambahan yaitu disebutkanlah nama-nama 99 nama yang dimaksudkan. Wallahu la ilaha illa illa huwa eh, Rahman Rahim Malikul Kudus Salamul Mu'minul Wahim dan seterusnya ila akhir sampai akhir ya, sampai akhir eh, sampai akhir hadis setelah 99 nama yang kita jumpai tercetak di musaf-musaf Al-Quran cetakan Indonesia. Eh. Wakala Tirmidzi setelah Ya, setelah membawakan uh, riwayat yang panjang ini yang menyebutkan 99 nama itu apa saja, Tirmidzi mengatakan hadis hadisul gharibun. Ini adalah hadis yang gharib. Kata Al-Albani di Fatwa Madinah, jika kaidah untuk perkataan Tirmidzi, jika Tirmidzi mengatakan menguntar satu hadis, hadis hadisul pun maka maknanya hadis hadisun dhaifun ghaliban. Maka maknanya adalah hadis hadisun dhaifun ghaliban. Demikian biasanya. Maka ketika satu hadis yang dinilai oleh Tirmidzi itu gharib, Eh, namun cuma gharib saja ya kadang dia mengatakan Hasanul gharibun sahihun gharibun eh, eh, yang dimaksudkan oleh al albani adalah jika nggak ada pakai embel-embel hasanun nggak ada embel-embel sahihun namun langsung ada had ada hadisun gharibun maka maknanya hadis tersebut adalah hadis yang baik biasanya Maka di sini e, disyaratkan kebaikannya lihat Tirmidzi. Maka ya min ghairi dan dilihatkan dari min ghairi dalam beberapa sanad dari Abu Hurairah. Maka e, muridnya Abu Hurairah muridnya Abu Hurairah itu banyak yang mendapatkan riwayat dari Abu Hurairah untuk masalah hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman itu banyak ghairu wa jahid walana lamu kata Ibnu Katsir namun kami tidak mengetahui e, fikasi dan riwayat dalam banyak riwayat adanya penyebutan nama 99 itu apa saja kecuali adalah hadis ini itu hadisnya Tirmidzi dengan sanatnya tadi Warwahu dan adin ini juga dia oleh Ibnu dalam sahihnya dari jalur Sofwan di dengan redaksi yang sama. Jadi dia oleh Ibnu Majah dalam sunannya dengan jalur yang lain dari Musa bin Uqbah dari A'raj dari Abu Hurairah marfu'an. Dengan status marfu. Fasaroda lalu dia sebutkan satu persatu al-asma nama-nama 99 tersebut karena mata kodam sebagaimana semisal dengan mata kodam yang ada dalam berat Tirmidzi. Dalam berat Ibnu Majah itu juga terdapat penyebutan nama 99 itu apa saja. Biziyadatan wa nuksan, Namun antara riwayat Ibnu Majah dan riwayat eh, Tirmidzi itu terdapat ziyadah wa nuksan. Di dalam surat Ibnu Majah terdapat tambahan yang tidak ada dalam surat Tirmizi. jadi surat Ibnu Majah terdapat nama yang tidak disebutkan yang kurang, yang tidak yang telah yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Waladi awala alih jama'at al hufat dan yang menjadi pegangan e, sejumlah pakar hadis bahasanya menyebutkan satu persatu sembilan nama fi hadis yang ada dalam hadis riwayat Tirmidzi itu adalah mudrot, adalah sisipan perkataan perawi, bukan marfu hadis Nabi. Wa inna madzalika kama dan hal itu tersebut bagaimana dilihatkan oleh Al-Walid bin Muslim dan Abdul Malik bin Muhammad as Ani dari bin Muhammad anna balaghahu telah sampai kepadanya an ghairi wahidin min ahli ilmi Eh, bahasanya sejumlah ulama kalau dalika menyampaikan hal itu artinya anak mereka mengumpulkan nama-nama Allah dari al muad kama sebagaimana diriatkan dari Ja'far bin Muhammad dan Sufyan bin Uyainah dan Abu Zaid Al-Luhawi maka 99 itu adalah sisipan disimpan dari salah seorang perawi yang dia mengumpulkan nama-nama tadi dari dalil-dalil yang dia ketahui. Bukan makhluk, bukan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disampaikan bahasa sejumlah ulama semisal Ja'far bin Muhammad, Sufyan bin Uyainah dan Abu Zaid Al-Luhawi itu melakukan hal ini yaitu mengumpulkan eh, dalil dari Al-Quran dan hadis yang mereka ketahui uh, untuk menentukan 99 nama itu apa saja. Kemudian masih perkataan Ibnu Katsir. Kemudian perlu diketahui bahasanya nama Allah yang terbaik itu tidaklah terbatas pada 99 nama saja. Jadi pendapat jumhur ahli sunnah kecuali Ibnu Hazm dalam berpendapat terkait nama Allah hanya 99 berdasarkan hadis Abu Hurairah yang tadi kita baca. Dan kita ada, Karena ada penjelasan lebih panjang dari Ibnu Zaimin di kaidah berikutnya tentang masalah ini. Uh, alasan jumhur ahlu sunnah yang mengatakan nama Allah tidak terbatas pada angka 99 adalah hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari Yazid bin Harun dari Fubail bin Marzuk dari Abu Salam Al-Juhani dari Al-Qasim bin Rahman dari ayahnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda eh, Tidaklah ada seseorang yang tertimpa hamun wala hazan kecemasan eh, berkaitan dengan masa depan dia khawatir masa depannya adalah masa depan surah masih su ya Pelahasan dan tidak pula kesedihan karena memikirkan apa yang telah terjadi. Lalu dia berdoa, ya Allah, ini aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ma'bin siyah hukmuka, semua ketentuanmu berlaku pada diriku. sih siyah kodauka, semua ketetapanmu adalah sesuatu hal yang adil untuk diriku. Tidak ada yang zalim memohon kepadamu dengan semua nama Bualah kaya dia adalah milikmu Kau namakan dirimu dengannya Atau kau ajarkan nama tersebut pada salah seorang makhluk Makhlukmu ya, Berarti ee, eh, Diwahyukan kepada Nabi atau Rasul Atau kau turunkan dalam kitab Berarti ada dalam Al-Quran Oleh taksa tapi ilmu ghaibi indaka atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisi nah, yang disimpan ini tidak kita tahu ja'al al-Quran ya Allah jadikanlah Al-Quran bagikan musim semi untuk hatiku jadikanlah Al-Quran penghibur hatiku yang semula kering bagikan musim panas setelah membaca Al-Quran maka jadi bersemi-semi dan berbunga-bunga bagikan datangnya musim semi dan jadikanlah Al-Quran cahaya dadaku penghilang sedihku dan penghilang gelisahku ya sampai di sini doanya maka siapa saja yang sedih dan gelisah ya, ya, kalau jodoh kok nggak dapat dapat maka sedih dan gelisah lalu membaca doa tadi dengan penuh kekhusuan dengan penuh pemaknaan maka Allah akan adhaballahu hammahu wa husnahu maka Allah akan menghilangkan gelisahnya dan akan menghilangkan sedihnya dan Allah akan ganti makanan sebagai gantinya farohan gembira Fakila maka ada sahabat yang bertanya wahai Rasulullah apakah eh, tidakkah kami <clears throat> mempelajarinya, mempelajari doa tersebut. Bahkan maka Nabi mengatakan tentu setiap eh, sepatutnya setiap orang yang mendengarnya hendaknya dia mempelajarinya. Jadi ini dinilai sahih oleh Al Albani di silsilah sahihah. E, masih perkataan itu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan Fakat akad jauh dari hadis ini Hadis tadi doa Hamun wahad tadi Juga diaskan oleh Al-Imam Abu, eh, Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti Dalam sahihnya Bimisli dengan redaksi yang demikian. Al-Faqih Al-Imam Abu Bakar Ibn Arabi Salah seorang ulama Malikiyah Ulama besar Malikiyah dalam kitabnya al Ahwari itu tepatnya nama buku beliau adalah Aridatul Ahwadi Sarah Tirmidzi kalau Mubarak Furi bukunya Tufatul Ahwadi sama-sama pakai Ahwadi Tufatul Ahwadi kalau Ibnu Arab bisa saraf untuk uh, judulnya adalah Aridatul Ahwadi mengatakan bahasanya sebagian ulama mengumpulkan dari dari Quran eh, dan Sunnah yang menyebutkan nama Allah maka dia jumpai seribu nama bukan hanya seratus namun seribu Wallahu a'la ya. kutipan dari Ibnu Arabi ini dikomentar oleh Ibnu Qasim Wallahu a'la kayaknya terlalu kebanyakan kalau seribu mungkin termasuk yang doa doa Oke, tidak yang baik mungkin. Al-Aufi dari Ibnu Abbas mengatakan Dan sanat Aufi ke Ibn Abbas itu sanat yang baik Untuk tafsir Ibn Abbas Itu jika dilihatkan oleh Al-Aufi Maka baik Uh, Alfima menceritakan perkataan Ibn Abbas, uh, tafsiran Ibn Abbas untuk ayat dan biarkanlah orang-orang yang menyelamengkan nama-nama Allah. Uh, Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud dengan penyelamengkan orang-orang yang menyelamengkan adalah anta'al allata fi asma'illah. Mereka menjadikan atau menyebutkan Lata sebagai salah satu nama Allah. E, Ibnu Juwad mengatakan dari Mujahid menceritakan tafsiran Mujahid untuk ayat dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama Allah. Mujahid mengatakan istakau mereka mengambil e, nama-nama Allah untuk mereka jadikan sebagai nama-nama berhala. E, istakau mereka mengambil lata, lata diambil dari kata-kata Allah Al-Uzza diambil orang-orang khusus dari kata-kata Al-Aziz Sedangkan Qatada mengatakan yang dimaksud dengan menyelewengkan nama Allah artinya menyekutukan Allah. Sedangkan uh, Ali bin Abi Tulha dari Saba kalau tafsiran Ibn Abbas dari versinya Ali bin uh, Abi Tulha yang dimaksud dengan menyelewengkan nama Allah dengan mendustakan nama Allah. Kemudian berkata Ibnu Katsir, wal amru ilhad ya. fil kalam al Arab dan pada dasarnya ilhad dalam perkataan orang Arab maknanya adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Atau mail wal jawal inhirah menyimpang, zalim dan menyeleweng Contohnya adalah istilah lahat untuk kubur. Lahat itu disebut lahat linhiraf karena dia menyimpang. Menyimpang ke arah kiblat ansam telur kufri dari bentuk galian. Bentuk galian atas bawah ini. Kok ini dan serong ke barat maka ini menyimpang dari arah seharusnya intah ya kutipan dan tafsir musafir bukan dikutip habis nah, dua uh, dua setengah lembah Kemudian Pensaro menambahkan dalil tambahan ayat tambahan yang menunjukkan kalau milik Allah nama-nama yang terbaik. Kalau dari penulis sendiri cuma membawakan satu dalil yaitu surat Al-A'raf 180. Kemudian terserah menambahinya dengan e, dalil yang lain surat ayat ke e, eh, 8. Wahyu, wahyu udah belum? Udah belum? Ya, ada wa nadhiruha ayati wa nadhiru ayati hadhihi dalatu qarahatun ala eh, wa nadhiru ayati al-a'rafi hadhihi ad-dalati wa nadhiru ayati al hadhihi ad-dalati ala anna ala anna asma asma rabbi kulluha husna qawluhu jalla wa ala الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال ابن سعدي له الأسماء الحسنى أي له الأسماء كثيرة الكاملة الحسنى من حسنها أنها كلها أسماء أسماء أسماء دالة على المدح فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد ومن حسنها annaha laysat a'laman mahdatan wa innama hiya asma'u asma'un wa innama hiya asma'un wa awsafun wa min husniha annaha dalatun 'ala sifatil kamilati wa anna lahu min kulli sifatin au akmaliha akmalaha akmalaha wa a'ma wa a'ammaha wa a'ammaha wa ajallaha ومن حسنها أنه أمر أمر العبادة أمر العبادة أن يدعوه بها لأنه لأنها وسيلة مقربة إليه يحبه يحبها يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن ma'aniha wa wa yata'abbadu lahu biha. Qala ta'ala walillahi asmaul husna. Ya. Kemudian warna e, wanaziru dan semisal dengan ayat di surat Al-A'raf ini ya, Al-A'raf 80 adalah uh, adalah yang menunjukkan secara terang-terangan bahwasanya nama Allah seluruhnya adalah terbaik adalah firman Allah di surat Tuhan ayat 8 La Allahu la ilaha illa huwa. Allah adalah tiada sembahan yang berat disembah melainkan Dia. Lahul asmaul husna. Miliknya lah nama-nama yang terindah. Ya, kemudian Pensarah mengutip tafsir Ibnu Sa'di untuk eh, surat Toha ayat 8. Ibnu Sa'di mengatakan artinya Allah memiliki nama-nama yang banyak. Ya, banyak di sini diambil dari bentuk jamak al-asma. al kamila al-husna yang sangat sempurna, yang sempurna dan yang e, dan demikian indahnya. Nah, sisi indah kemudian e, eh, Ibn Sa'di menyebutkan sisi-sisi indah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, min husniha sisi indah yang pertama dari nama Allah adalah seluruh nama Allah adalah nama yang menunjukkan makna pujian. Maka tidak ada dalam nama Allah satupun nama yang tidak menunjukkan pujian, tidak pula sanjungan. Ini yang pertama. Dan juga termasuk kaidah dalam uh, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nama Allah mengandung makna pujian. Tidak ada yang mengandung makna netral. Maka dari kaidah ini menunjukkan e, bahwasanya Ad-Dahar bukanlah nama Allah e, Wa ana dahru Dan aku adalah sang waktu nah, Ini e, Memahami bahasanya Ad-Dahru adalah Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana e, Akidahnya Ibn Hazm Itu satu hal yang keliru Karena bertentangan dengan kaidah semua nama Allah menunjukkan makna pujian dan sanjungan. Kemudian yang kedua, wamin husni sisi keindahan nama Allah yang kedua adalah nama-nama Allah bukanlah hanya alaman mahkota, sekedar nama. Ya, kata orang Jawa sekedar petengar ya. untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dia adalah nama yang itu menjadi sifat. Berbeda dengan nama makhluk Nama makhluk itu sebagiannya adalah nama sekedar nama dan tidak menjadi sifatnya. Ada orang yang namanya untung, dan ternyata dia selalu butuh. Ngapain saja terus kerugi. Namanya dia untung, padahal harusnya nama dia rugi. Karena ya? apa saja ya Makanya nama makhluk, nama tidak menjadi sifat. Ada orang namanya selamat, Memang apa-apa celaka. Apa-apa celaka. Tidak pernah dia selamat. Atau selamatnya, atau celakanya lebih banyak daripada selamatnya. Maka namanya sekedar nama. Sekedar untuk tetangga untuk orang itu. Itu namanya selamat. Padahal dia tidak pernah selamat. Nah ketika nama itu tidak menjadi sifat Maka dia bukan nama yang indah Nama itu adalah nama yang indah eh, Manakala nama tersebut bukan hanya sekedar jadi eh, A'la Jadi tanda saja untuk menandai eh, seseorang Namun dia menjadi sifat orang tersebut Kemudian yang ketiga Wamin husniha dan di antara sisi indah nama Allah dia menunjukkan pada sifat yang sempurna dan eh, wa anna lahum min kulli sifatin dan semua sifat Allah adalah sifat yang paling sempurna, paling luas, paling aku Dan eh, berikutnya dan wa min husniha dan di antara sisi indah nama Allah adalah Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Karena nama-nama Allah itu adalah sarana yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Menunjukkan indahnya nama Allah. Karena nama tersebut ternyata akan mendekatkan seseorang kepada Allah dan menyebabkan doa seseorang itu e, peluang untuk dikabulkan semakin besar. yuhibu Allah mencintai nama-nama tersebut. Dan Allah mencintai orang yang mencintai nama-nama Allah. Dan Allah mencintai orang yang menghafalnya. Dan Allah mencintai orang yang mengkaji makna kandungannya dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah mencintai orang dan eh, sebagaimana firman Allah bila Allah nama-nama terbaik maka dalam kalian tentu ada kedua makna indah dalam nama Allah Azza wajalla apa itu atau makna kalimat husna maka penulis menyebutkannya dan menjelaskannya bahasa yang dimaksud dengan indah di sini adalah balikun bil husni khoyata yang berada dalam puncak keindahan maknanya artinya tidak ada di atas keindahan nama Allah Subhanahu wa taala keindahan tidak ada keindahan di atas keindahan nama Allah maka jika dijumpai keindahan dalam nama sebagian makhluk, maka keindahan tersebut eh, berkaitan dengan keindahan tersebut kita harus mengingat dua hal. Nah, ada dua hal yang patut untuk kita ingat berkaitan dengan nama indah yang dimiliki oleh makhluk. Yang pertama, keindahan tersebut dunia di bawah keindahan dari nama-nama Allah Jalla wa ala. Kemudian yang kedua, zat yang memberikan keindahan tersebut keindahan untuk nama makhluk tadi adalah ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang mengadu kan, keindahan nama tersebut. Ya, harus wal jalali wal jamali tu'aliku alaihi لا أعلق عليه أنه لا مزيد عليه ولكن ati bi amsilatin أمثلة أخرى فاسم رب الكريم يتضمن karamal ama العامة berdalil tentang indahnya nama Allah Subhanahu wa taala bima manahu min sifatil kamal dengan sifat-sifat sempurna yang menjadi kandungannya. Aku katakan di samping sifat-sifat sempurna yang terkandung dalam nama Allah juga sifat-sifat keagungan dan keindahan. Penulis menyebutkan beberapa contoh yang sangat jelas bagi orang yang merenungkannya dengan eh, sebenar-benar perenungan dan Allah lapangkan dadanya untuk menerima akidah yang benar dan jalan yang benar akan mengetahui melalui contoh-contoh tersebut yaitu contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis eh, dan nama-nama Allah yang tahtawihi yang eh, terkandungnya terkandung di dalamnya yang tatamanatu terkandung di dalamnya contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis yang mengandung sifat-sifat sempurna. Ya lamu mal ilmi maka dia akan tahu dengan benar-benar tahu bahasanya semua nama Arab Azza wajal yang ya tataman mengandung ya, sifatan satu sifat yang tidak ada di dalamnya kekurangan dari sisi manapun. Dan ini dan kaidah kaidah tun amatun dan ini adalah dan kaidah ini bersifat umum. Ya. Semua nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat sempurna yang tidak mengandung kekurangan dari sisi manapun. Oleh karena itu e, dan hadir kaidah dan amatun jadi kaidah ini bersifat umum titik gitu ya. Famadakahu syekh maka keterangan yang disampaikan oleh penulis tidak akan aku berikan komentar, tidak akan aku komentari karena Allah tidak alaihi karena tidak bisa ditambahi lagi. Eh, ada penjelasan yang sudah sangat sangat jelas. Akan tapi aku akan datangkan beberapa contoh yang lain. Dan ternyata beliau cuma datangkan satu contoh saja. Eh, walakin anti fi dan ukhra Namun aku akan bawakan beberapa contoh yang lain Namun ternyata Abu hanya mendatangkan satu contoh saja Yaitu al maka di antara nama Allah adalah Al-Karim. Ya, Al-Karim yang artinya maha pemurah. Al-Karim dalam nama Allah ini atau doman memuat mengandung Al-Karam Al-Am mengandung sifat Allah. Sifat Allah adalah Al-Karam Al-Am, dia adalah pemurah yang bersifat umum memberikan kemurahannya kepada semua pada siapa saja. Buat umum syamil mencakup semua makhluk. Bagaimana tidak? Padahal Allah Subhanahu wa taala sama soha sebagaimana eh, terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, Nabi mengatakan bahasanya Allah itu yungfik eh, membelanjakan eh, yadahu eh, tangannya yaitu menghamparkan tangannya di waktu malam dan di waktu siang untuk berbagi nikmat. Namun perbedaan Allah tidak pernah habis. Tawafaqo ala dalikal kitab wa sunnah dan ini satu hal yang sepakat oleh Quran dan sunnah. Nah, ini, ini, ini, ini contoh tambahan yang dikatakan oleh tentara ternyata cuma satu contoh saja. Padahal beliau katakan amsilah. Nah, harusnya tiga contoh minimal. Dan ternyata eh, yang beliau bawakan satu contoh saja. Ya, maka lebih tepat harusnya beliau katakan walakin ati bimisalin akhirin. Itu lebih tepat. Kemudian pensar mengatakan bahwa huna dan di sini ada satu uh, catatan yang sangat bagus. Itulah yang menjadi kandungan masalah yang keempat. Eh, tentang tentang hadis yang dimaksudkan di Hasan Bukhari ya, hadisan Abu Yaman fal akhbarana Syu'aib fal hadisan Abu Zinad anil A'rad an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah azza wa jalla Allah berfirman Antik untuk alaik wahai manusia bersedekahlah untuk alaik aku akan memberikan paham rezeki kepada kalian kepada Wakal dan Nabi mengatakan Ya Tuhan mali'un La Tuhan nafakatun Saha al-layli wa nahar Sebenarnya tangan Allah itu penuh dengan nikmat Penuh dengan anugerah La Tuhan tidaklah Mengurangi Apa yang ada di tangan Allah eh, Berbagai nikmat yang Allah keluarkan Di waktu malam dan siang Bakal Nabi mengatakan, Arah itu ma'an taqamun tukhalak kesamawati wal ar. Tidak kekala lihat apa, eh, perbendaraan langit yang Allah keluarkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa'innahu lam yurid atau lam yurid mafiyadi. Maka itu tidaklah mengurangi. Jadi kata-kata rodo yaridu lam yarid tidak mengurangi mafiyadi apa yang ada di tangan Allah. Bahkan arsu alal ma dan Allah di atas air. Dia mizan dan di tangan Allah ada timbangan yakhfidu wa yarfa' Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki diatkan oleh Al-Bukhari. Dan kita baca ya, kita baca kita baca perkataan bagian ini sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa qad alhamdulillah. kalau saya mengatakan yang lebih tepat yang lebih enak hakun saja biar tidak ada mukodar lagi ya, karena kalau bihakin maka bihakin kalau menurut lama besar masih ada takdirnya kainun dan takdirnya perlu ditakdir lagi ada bihakin sudah takdir ya. ternyata mukodarnya perlu mukodar lagi maka ya, kata saya di beliau untuk apa akidah sunnah wal jamaah yang beliau tulis sendiri katakan yang lebih tepat hakun saja ya nggak salah kalau ada maknanya hakun Ada lagi yang memaknainya Bihakin mewujudun Bihakin mewujudun ilallah ya, Tidak salah juga